Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih arrafahul muallif biqaulih Al-muallif yaitu Al-Imam Al-Amriti mendefinisikan masalah lafaz umum ini dengan ucapannya wa hadduhu labdun ya'ummu aktsara min wahidin min ghairi ma hasrin yura. Hadduhu artinya adalah definisinya. Dan definisinya adalah lafaz yang mencakup secara keseluruhan atau kebanyakannya. Mencakup min wahidin mencakup na barakallahu fikum salah satu individu tersebut dan tanpa ada batasan yang bisa dilihat. Mananya berarti umum itu ya. Ja'a rajulun, terhadap seorang lelaki. Umum enggak nih? Umum semua laki-laki namanya lengkap bisa enggak dikatakan rajulun? Nah, itu maksudnya umum berarti. Umum. Beda kalau ja'a ar-rajulu. Telah datang seorang lelaki. Kalau ar-rajulu dan ma'rifah nanti. Lelaki tertentu cuman enggak disebutkan namanya gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Dan lihat Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-am huwa labdun dalun ala aktsar min wahidin min ghairi hasrin. Am itu adalah sebuah lafaz yang menunjukkan enam lebih dari satu tanpa ada batasan. Yang menunjukkan apa? Lebih dari satu tanpa ada batasan. Benar enggak ini? Tanpa ada batasan. Benar. Jaa asadun. Telah datang singa. Nah, apakah kita, bisa kita bisa batasi singa tiga, singanya cuma tiga atau empat atau lima atau bisa nggak batasi kita? Gak bisa batasi umum sifatnya. Lafadznya umum barangkali fikum. Naam. Faidah kulta apa apabila kau berkata Zaidun, fa lay laisa Kalau Zaid ini bukan am, nggak umum ini. Nggak ada dalam artian bukan maknanya umum. Zaid satu orang kan? Boleh nggak? oh Zaid ini soleh kan enggak bisa. Naam. Zaid Zaid soleh soleh Muhammad Muhammad Amr Amr gitu loh. Nah, Fahadha laisa bi'amin yang seperti ini bukan umum. Eh, bukan lafaz yang umum. Li'annahu dalla ala wahidin. Dikarenakan dia menunjukkan atas satu orang saja. Dikarenakan dia menunjukkan atas satu orang saja. Fa idza qulta apabila engkau mengatakan dua orang lelaki. Falaisa bin amin. Ini juga bukan bukan bukan lafaz umum karena berapa orang? Dua orang. Ya. Nah, li'annahu yadullu ala aksar min wahidin ma'al hasr karena dia walaupun menunjukkan lebih daripada satu tapi bersamaan pembatasan antum nggak bisa mengatakan tiga ja'a rajulani telah datang dua orang lelaki oh tiga orang itu nggak bisa tapi menunjukkan lebih dari satu tapi ada batasannya itu dua Nah, kalau umum itu apa? Sebuah lafaz yang menunjukkan lebih dari satu tanpa ada batasannya. Apa bedanya? Nah, faida kulta apabila kau mengatakan isruna rajulan 20 orang falaisa amin. ini juga enggak umum ini juga bukan lapat umum kenapa karena terbatas itu walaupun lebih dari satu tapi dibatasi cuma 20 paham nah li'annahu aksar min wahidin ma'al hasr dikarenakan Nah, kalimat tersebut memang benar menunjukkan lebih daripada satu tapi bersamaan hasr ada pembatasan. Wa idza qulta an-nasu. Ewa, eh, tapi kalau antum ngomong an-nasu, ya, manusia, Nah, fahuwa amun. Lafaz tersebut umum. Umum dari si maknanya. Adapun kalau nah barakallahu fikum dari si lafaznya memang dia ma'rifah ya karena ada alnya itu ya. Nah, barakallahu fikum kalau maknanya umum. Eh, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia umum enggak? Umum semua manusia. <coughs> Na'am barakallahu fikum. Fahuwa amun li'annahu yadullu ala aktsar min wahidin bil hasrin. Nah, maka lafaz tersebut lafaz umum dikarenakan dia menunjukkan lebih daripada satu tanpa ada batasan. Paham? Wa hukmul 'ami annahu yatanawal annahu yatanawalu jami'a afradihi. Dan hukum lafaz umum itu bahwasannya dia itu mencakup seluruh jenis individu-individunya. Kalau individu kan misalkan rajulun itu umum. Nah, di situ ada Muhammad, Saleh, Zaid, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, masuk ke rojul itu juga. Maksudnya, yang mencakup seluruh individu. Jadi afrad individu artikannya. Jadi wa hukmul am hukum masalah lafaz umum bagaimana? Annahu yatanawalu jami'a afradihi bahwasanya lafaz tersebut mencakup ya, seluruh jenis individu illa bidalilin kecuali dengan dalil, kecuali dengan bukti atau karinah. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksudnya lafat itu kembali ke hukum asalnya umum mencakup seluruh individunya, seluruh jenis individunya, kami ya, kecuali dengan dalil. Berarti kalau ada dalil nanti maknanya bisa keluar dari umum itu loh maksudnya. Faman da'a faman da'a khuru faman da'a umum, maka barang siapa yang mengaku-ngaku atau barang siapa yang mengatakan nam atau mengaku-ngaku mengeluarkan satu individu daripada individu-individu umum tersebut Nah, dari anil umum, dari keumumannya fa'alih dalil, maka dia butuh dalil. Dalilnya mana kalian mengeluarkan dari keumuman? Ja'ar rajulun, telah datang seorang lelaki. Atau telah datang orang laki-laki. Ini umum, mau Z saleh pun silakan, tafadhal. Paham ya? Enggak bisa antum, oh, itu Muhammad. Enggak bisa hukum asalnya. Butuh dalil, mana kalau itu Muhammad? Itu buktinya datang Muhammad. Nah, misalkan berarti Muhammad datang itu baru buktinya ada itu loh. Berarti yang diinginkan Rasul itu Muhammad. Tapi kalau hukum global ja'ar rajulun, telah datang seorang lelaki. Ini sifatnya umum ya ini? Umum, atau belum bisa memastikan kecuali dengan apa dalil dan loh. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena nanti lafad yang umum seperti itu yang eh, akan menjadi khusus nanti ya dengan dalil di antara dikasih sifat misalkan jaa rajulun, telah datang seorang lelaki. Ini laki-laki baik, buruk, jahat, jelek masuk itu ya enggak? Kalau jaa rajulun karimun, telah datang seorang lelaki yang apa? Yang dermawan atau mulia. Ini sudah masuk ke arah khusus. Jadi yang datang itu seorang lelaki yang mulia atau dermawan. Tapi masih apa? Masih umum dari si, siapa lelaki tersebut? Oh ya. Nah, cuman sudah mulai masuk ke khusus tadi dengan taksis dengan apa dengan adanya sifat tadi, paham ya? Nah. Nah, barakallahu wa hafizakumullah. Nah, sedikit lagi wa qaulul muallif dan ucapan muallif min qaulihim amamtuhum bima ma'i wal tanhasir al wal tanhasir al fadluhu fi arba'i. Nah. Artinya kita lihat qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih min aina istaqqal lafdzul am ya, dari mana lafat umum itu pecah atau dari mana lafat umum itu diambil paham ya min aina ustuqa lafdzul am ustuqa ya dari mana lafat umum itu diambil Anu paham ya, ya? Dari mana kita tahu kalau itu lafaznya umum? Mustaqun min qaulihim amamtuhum bima ma'i. Nah, engkau eh, maksudnya eh, syamaltuhum. Ya, maksudnya syamaltuhum bil ata. Maksudnya itu engkau mengikutkan mereka, engkau mentakupkan mereka dari dari sisi pemberian. Paham ya? Nah, maksudnya itu barakallahu fikum wa ini kan sekedar makna ya. Jadi makna amamtuhum bima ma'i. Ya, maksudnya kamu membagikan seluruh atau kamu membagikan seluruh kepada mereka semuanya dalam pemberian. Jadi kena semuanya gitu ya, rata. Paham belum? Rata. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Falau a'taita rajulan malan yatasaddaq bihi ala majmu'atin minal masakin. Kalau seandainya kau berikan seseorang dengan sebuah harta, yang kau sedekahkan dengannya ala majmu'atun minal masakin untuk apa sekerumpul, sekumpulan daripada orang-orang miskin fa'atuhum ila wahidan kamu memberikan semuanya atau dia memberikan semuanya kecuali satu orang sumakal amamtuhum bima ataitani itani. Ya. kemudian dia mengatakan amamtuhum bima ataitani maksudnya aku sudah mengasih semua itu semua atau aku sudah memberikan pada semuanya itu dengan apa yang kau berikan kepadaku. Nah, ini berarti dia bohong. Kenapa bohong? Buktinya masih ada satu orang yang belum diberi. Yang namanya amam tuhum itu ya syamal tuhum maksudnya dia memberikan seluruhnya mencakup semuanya nggak ada tersisakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum misalkan a'ti talabah fil fasli. Nah, a'ti at-talabah fil fasli. Berikanlah kepada para pelajar dalam kelas. Semua para pelajar dapat. Paham ya? Nah, kalau nggak dikecualikan semuanya dapat ya. Itu baru apa? Maknanya umum. Tapi kalau ada satu nggak dikasih berarti dia belum eh, belum selesai tanggung jawabnya. Maksudnya ya. Nah, nanti lafaz umum itu bisa dilihat dari al juga bisa al nanti. Seperti wal asri innal insana fi khusrin. Al insan itu alnya al istighraqiyah, maknanya umum. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Semuanya sudah baru dikecualikan illalladzina amanu. Nah, itu nanti pengecualian lain lagi ya. Hukum asalnya umum. Paham ya? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, kalau ini enggak ada pengecualian kan? Al-insan itu yang tahunya kok semuanya enggak? Semuanya itu. Laki-laki perempuan sama. Dalam artian sama diciptakan dalam keadaan lemah gitu ya. Cuma laki-laki kan lebih istilahnya lebih kuat daripada perempuan hukum per individu aslinya. Amin ya? Dalam artian hukum globalnya. Kalau per individu kan bisa jadi perempuan ada lebih kuat daripada laki-laki. Cuman hukum globalnya, hukum asalnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Cuman secara keseluruhan manusia itu lemah gitu loh. Nah, kita lihat sini. Fala yakunu shadiqan maka orang tersebut gak jujur. Li'annahu lam ya-, lam ya'ummu li'annahu lam ya'ummuhum lam ya'ummuhum bal baqiya wahidun. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak mengasih seluruhnya, namun bahkan dia malah justru menyisakan satu. Berarti kan nggak jujur dia. Nah, Lianna madlula qawlihi dikarenakan yang ditunjukkan dengan ucapannya amam tuhum aku membagikan seluruh mereka anna jami'ahum akhadu maksudnya adalah bahwasanya seluruh mereka mengambil itu loh Nah kalau ada satu orang belum ngambil berarti kan belum seluruhnya. Walihada sara lafdul am syamina lidzamil afrad. Oleh karena ini lafaz umum itu mencakup kepada seluruh jenis individu. Paham misalnya? Ya Wa minhu aidan al-imamah. Di antara makna daripada umum atau eh, lafat am umum tersebut adalah imamah. Imamah itu surban. muhi muhitatun beraksi kulih dikarenakan imamah itu biasanya melingkar atau na barakallahu fikum mengelilingi kepala seluruhnya. Kalau pakai imamah kan gitu kan mengelilingi kepala seluruhnya. Nah, itu pecahan daripada am tersebut. Mafhum salah ya? Nah barakallahu fikum. Jadi lafaz umum ini nanti insyaallah kita akan lihat tanda-tanda yang menunjukkan lafaz umum. Di antaranya al tadi itu. Di antaranya al tadi itu ya. Nah, wa khuliqal insanu dha'ifa dan seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu enggak ada pengecualian situ kan? nah mau orang Ajamnya, orang Arabnya, orang Indonesia atau macam-macam atau orang yang kulit putih, kulit hitam semua pada asalnya diciptakan dalam keadaan lemah dan masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala namanya umum. Maknanya namanya lafadznya namanya lafadz yang umum karena ada tandanya itu al istighraqiyah di situ nanti. Nah, al istighraqiyah itu tandanya bagaimana? Itu bisa diganti dengan lafadz kul. Jadi seakan-akan wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Seakan-akan gitu. Hmm. dan telah diciptakan kulu insan setiap manusia. Umum enggak tadi? Dalam keadaan lemah. Namanya namanya al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah itu nanti ditandai diantaranya dengan al itu kalau diganti kul itu tepat. Tepat kulu. Wal asr innal insan lafi khusrin. Coba diganti. Wal asr inna kulla insanin lafi khusrin. Cocok enggak artinya? Cocok. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Mafhum? itu nanti dibahas dalam kitab Mutamimah kalau sudah ada pembahasannya. Nah, subhanallah, wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa